menuntut ilmu itu merupakan kewajiban atas setiap muslim baik itu muslim laki-laki dan muslim wanita dan pahala menuntut ilmu sangatlah besar sebagaimana dalam hadis yang sahih dalam hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim Rasul bersabda man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din Siapa orangnya yang Allah inginkan kebaikan pada seseorang maka Allah akan jadikan dia paham fakih tentang agamanya tentang dinnya dan al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala beliau berkata babun minal ilmi al mar'u khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Satu bab ilmu yang dipelajari oleh seseorang maka lebih baik daripada dia mendapatkan dunia beserta isinya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita sekarang berada di atau berada pada tanggal 6 Zulhijjah dan kita tahu bahwa 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu merupakan hari-hari yang sangat istimewa. Yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam surat Al-Fajr di ayat yang kedua wal fajri walayalin asyar ashar. Demi fajar dan demi 10 malam. 10 hari. Al-Imam Ibnu rahimahullahu taala dalam tafsirnya dalam kitab tafsir Al-Qur'anil Qur'an Azim beliau berkata al-muradu biha asyru dzilhijjah. yang dimaksud dengan ayat kedua ini adalah 10 pertama di bulan Zulhijjah 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan ini kata beliau ini pendapatnya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma juga Ibn Zubair Al-Imam Mujahid dan yang lainnya sebagaimana yang diriwayatkan Al Imam Al Bukhari. Allah bersumpah walayalin ashar. Ketika Allah bersumpah maka kita tahu bahwa yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang sangat besar. Dan keutamaan dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah juga telah disebutkan oleh Rasul yang mulia alaihi salatu wasalam dalam hadis yang sahih juga Al Imam Al Bukhari meriwayatkan Imam Tirmidzi juga meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma Rasulullah SAW bersabda ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr Kata Rasulullah SAW tidak ada hari-hari di mana amal soleh, amal kebajikan, kata Rasulullah SAW, yang lebih dicintai dari Allah oleh Allah Subhanahu wa taala dari um, dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Artinya tidak ada amalan yang dilakukan oleh seorang hamba yang lebih Allah cintai daripada mereka melakukannya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian para sahabat bertanya ke Rasul, "Qalu ya Rasulullah, wal jihad fi sabilillah?" Wahai Rasulullah, apakah begitu juga dengan amalan jihad fi sabilillah? Rasul menjawab walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'. Kata Rasulullah alaihi wasallam begitu juga dengan amalan jihad fi sabilillah. Kecuali kalau ada seseorang kata sallallahu alaihi wasallam yang dia keluar kemudian keluar dengan jiwanya keluar juga dengan hartanya kemudian walam yarji' min dzalika bi syai sama sekali tidak pulang jadi berjihad kemudian tidak pulang sama sekali. Hartanya nggak pulang dan dia pun nggak pulang sama sekali. Ini menunjukkan ikhwati fillah bahwa amalan yang dilakukan oleh seorang hamba di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sangatlah utama dan sangatlah tinggi. Dan ikhwati fillah rahimakumullah di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada satu hari yang kata ulama manusia lalai Padahal hari itu adalah hari yang paling utama secara mutlak. Sampai al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu taala beliau berkata, "Khairul ayyami 'inda yaumun nahr, wa huwa yaumul hajj al-akbar." Ibn qayyim rahimahullah berkata, "Khairul ayyam sebaik-baik hari di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yaumun nahr." Yaumul Nahar ini hari 10 bulan Zulhijjah. Dan disebut dengan Yaum Al-Haji Al-Akbar. Ini diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sunan Nabi Dawud disahihkan oleh Syalbani rahimahullahu taala Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda inna a'zamal ayyami 'indallah inna a'zamal ayyami 'indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nahri thumma yaumul qir Kata Rasulullah SAW sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah Tabaraka wa Taala adalah Yaumun Nahar. Yaumun Nahar hari di mana kaum muslimin menyembelih kurban. Tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Setelah hari Arafah. Dan Rasulullah SAW berkata, Thumma yaumul qir." Kemudian hari qir. Hari qir diambil dari kata hari istiqrar. Istiqrar ini menetap. Karena jamaah haji menetap di Mina tanggal 11 Zulhijjah. Nah, ini ikhwati fillah kata ulama banyak sekali manusia yang tidak paham tentang masalah ini. Kita sekarang berada di 10 hari pertama bulan Zulhijjah yang amalan-amalan yang kita lakukan sangatlah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan-amalan ini sangat dicintai oleh Allah apalagi di 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah dan di tanggal 10 bulan Dhul Hijjah hari yang paling agung alal itlaq di situ disyariatkan ikhwati <clears throat> kaum mukminin orang-orang Islam berkurban salat salat Id Idul Kurban kemudian berkurban ini merupakan sunnatu sunnatu Ibrahim sunnah Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam Nabi Ibrahim ikhwatifillah sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an dan kalau kita baca tarikh sejarah beliau itu sangat luar biasa sekali. Bagaimana kecintaan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta Allah kepada Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kita tahu bahwa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam itu lama tidak punya anak. Kemudian beliau menikah lagi dan punya anak. <clears throat> Lahirlah Ismail alaihi salatu wasalam. Sudah besar, sudah besar, lagi lucu-lucunya, lagi senang-senangnya seorang ayah ketika punya anak, ya. Apalagi anaknya bisa berusaha bekerja bersama-sama sama Ibrahim wasalam. Allah perintahkan dalam rangka menguji Ibrahim dengan ujian yang sangat besar, agar anaknya disembelih. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala menceritakan masalah ini di surat As-Saffat. Di surat As-Saffat dari, dari 102 sampai 111. <clears throat> Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman tatkala anak itu sudah sampai pada umur sanggup untuk berusaha bersama-sama falamma balagha ma'hu sa'ya qal Ibrahim berkata kepada anaknya yakni Ismail ya bunayya wahai anakku inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara sesungguhnya aku bermimpi melihat di tidurku lihat dalam mimpiku bahwa aku ini menyembelih anda fanzur madza tara maka perhatikan apa pendapat anda Mimpinya para nabi ikhwati fillah dari ayat yang mulia ini kata ulama adalah hak. Mimpinya para nabi hak Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan mimpi kepada para nabi beda dengan kepada manusia biasa. Mimpinya para nabi ini hak dan ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Ini ujian yang sangat besar. Coba ada tidak seorang ayah tega menyembelih anaknya? Dan ini ujian yang sangat-sangat besar. Dan Allah Subhanahu wa taala ingin menguji Nabi Ibrahim alaihi wasallam Apakah Nabi Ibrahim mendahulukan cinta Allah atau mendahulukan hawa nafsunya? Apakah Nabi Ibrahim mendahulukan Allah Subhanahu wa taala atau mendahulukan keinginannya, kesenangan dunia semata? Ini ujian yang sangat besar. Dan Allah Maha tahu kepada siapa Allah Subhanahu wa taala berikan risalahnya. Lihat, ketika Nabi Ibrahim berkata kepada Ismail, "Inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara." Bagaimana pendapat Anda wahai Ismail? Padahal apa? Begitu sayang sekali Nabi Ibrahim kepada anaknya Ismail. Kita lihat jawaban seorang anak ikhwati fillah rahimakumullah dengan sopan, dengan bah gaya bahasa yang luar biasa. Ismail berkata, "Ya abati, qala ya abati, If'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya abadi, lafaznya dengan ya abadi. Abadi ini panggilan yang sangat-sangat e, muadab. Seorang anak punya adab kepada bapaknya. Ya abadi, wahai bapakku. If'al ma tu'mar. Lakukan apa yang kau diperintahkan dengannya. Lakukan perintah Allah. If'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Satajiduni, engkau akan dapati aku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Subhanallah. Lihat, pertama adab yang ditunjukkan, ditampilkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salatu wasallam luar biasa. Dia tidak tidak marah, ya kan? Kemudian juga tidak kaget. Kalau ini perintah Allah wahai abad, wahai bapakku, wahai abahku, lakukan. Dan lafadznya Masya Allah persis seperti lafadznya Nabi Ibrahim ketika bilang kepada ayahnya untuk ketika mendakwahi bapaknya. Iya. Jadi seorang ayah khawatirillah kalau dia baik ya itu Allah akan berikan kebaikan pada anaknya. Dan waktu Ibrahim alaihissalam dakwahi bapaknya yang kafir yang eh, menyembah berhala Ibrahim berkata ya abati qad ja'ani minallahi inni qad ja'ani min Allahi ilm ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya ya di surat Maryam itu inni qad ja'ani min Allah sesungguhnya telah datang kepadaku ilmu dari Allah fattabi'ni ikutilah aku ahdika siratan sawiyya ya abati kata Ibrahim kepada bapaknya la ta'budi syaitan Inna syaitana kana lirrahmani asiyya Terus ya abadi, ya abadi. sampai empat perkataan ya abadi. Ya. Nah, Ismail ketika ditanya oleh bapaknya, "Fanzur mada tara?" Dia berkata, "Qala ya abadi, if'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas salirin Lakukan apa yang kau diperintahkan eh, lakukan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Anda. Satajiduni insyaallah minas salirin Kau akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Subhanallah ini ikhwati fillah. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Sofat ayat yang ke-104 ya. 103 104 falamma aslama falamma aslama ketika keduanya sudah menyerahkan diri kepada Allah wa jabin dan ketika Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya ingin disembelih jadi betul-betul yang dilaksanakan. Jadi karena perintah Allah Subhanahu wa taala, tentunya enggak tega. Tapi ini perintah Allah. Ya. Falamma aslama ketika Ibrahim alaihissalam dan Ismail aslama, aslama adalah betul-betul menyerahkan dirinya kepada Allah. Membuang hawa nafsunya. Dia betul tunduk pada Allah. Falamma aslama wa tallahu lil jabin kata Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Ibrahim membaringkan anaknya ini Ismail di atas pelipisnya, Allah berfirman, "Wa nadainahu ayya Ibrahim." Wa nadainahu ayya Ibrahim. Kami seru, kami panggil wahai Ibrahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qad saddaqta ar-ru'ya, inna kadzalika najzil muhsinin." Anda wahai Ibrahim telah membenarkan mimpi. Ya, Inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Kemudian kata Allah, "Inna hadza lahuwal bala'ul mubin." Sesungguhnya ini adalah sebuah ujian yang sangat nyata, ujian yang besar. Ujian yang sangat besar Allah sebutkan dalam ayat yang mulia ini. Kemudian kata Allah, "Wa fadainahu bi 'azim." wafadainahu bidhibhin azim maka wahai Ibrahim kami tebus Ismail anak anda bidhibhin azim dengan sesembelihan yang besar watarakna alaihi fil akhirin kata Allah dan kami tinggalkan nama yang baik untuk Ibrahim bagi orang setelah Ibrahim salamun ala Ibrahim keselamatan, kesejahteraan atas Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Innahu min ibadinal mu'minin. Allah Subhanahu wa sebutkan innahu min ibadinal mu'minin. Sesungguhnya dia Ibrahim adalah termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Ini luar biasa ikhwatillah. Ya. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam dengan Ismail bagaimana ketundukan mereka berdua alaihi wassalatu wasalam kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca sejarah Ibrahim baik itu Ibrahim keluarganya dan anaknya subhanallah banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Lihat <clears throat> di sini Allah katakan inna hadza lahu al-bala'ul mubin. Ini adalah sebuah ujian yang sangat besar. Ujian yang sangat nyata kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah ganti khotibillah <clears throat> diganti dengan tembusan berupa hewan sembelihan. Khotibillah rahimani rahimakumullah. Dan beberapa ayat yang kita baca di surat As-Saffat tadi di sebuah kitab yang ditulis oleh Uthman bin Muhammad Al-Khamis beliau tulis tentang kisah para nabi. Beliau kasih judul Fabi Huda Umuk tadi. Beliau sebutkan beberapa faedah dan antara faedahnya bahwa mimpi para nabi itu hak. Karena syaitan tidak bisa datang ke mimpi nabi kemudian memberikan eh, eh ke para nabi untuk bermimpi kemudian memberikan perintah tidak bisa. Ya, ini kata para ulama. Oleh karena itu Ketika Nabi Ibrahim bermimpi diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala menyembelih anaknya maka ini hak. Beda dengan kita ya. Jangan sampai kita atau ada orang yang mengaku misalkan ustadz atau kiai atau apa dan seterusnya kemudian mengaku punya mimpi ya mimpi misalkan nyembelih anaknya kemudian di, di, di, dilaksanakan sesat lah boleh ya karena bukan nabi <clears throat> karena bukan nabi. Jadi ru'yatul anbiya hakun. Mimpinya para nabi adalah hak. Kemudian kata si Utsman Al-Khamis, hafizahullah taala beliau berkata bahwa al-ibtila laisa al-maqsudu minhu al-masyaqqah. Ujian yang Allah berikan kepada para hamba ya, secara khusus kepada para nabi dan orang-orang soleh itu maksudnya bukan masyakkah, bukan memberatkan, bukan ingin mencelakakan hamba. Kita lihat. Maksudnya adalah sebagaimana Allah firmankan di surat Al-Ahzab. Ya, Anda bisa lihat di surat Al-Ahzab. Allah berfirman, "Hasiban nasu an yutraku ay amanna Wahum la yuftanun." Walakad fatanna alladhina من alladhina sadaku الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين Allah berfirman apakah manusia mengira di awal-awal ayatnya Allah berfirman apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja berkata amanna kami beriman wa hum la yuftanun kemudian mereka tidak diuji lagi kata Allah walaqad fatanna min qablihim Fala ya'lamanna alladhina Kami telah menguji orang-orang sebelum mereka sehingga Allah Subhanahu wa tahu di antara mereka siapa kata Allah Subhanahu wa taala yang sodik, yang jujur dalam keimanan dan siapa yang kadzib, yang dusta. Jadi ujian ikhwati yang Allah berikan kepada kita yang Allah berikan kepada para hamba maksudnya bukan menyulitkan hamba itu tidak ada. Tapi ujian dalam rangka Allah ingin tahu jujur atau tidak keimanannya, benar atau tidak, sabar atau tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Penyayang. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih Ismail. Untuk menyembelih Ismail. Itu ujian yang sangat berat Ujian yang saya yakin kita tidak sanggup untuk melakukannya. Tidak sanggup. Apalagi melihat anak yang lucu, anak laki-laki. Diharap nanti besar bisa membantu kita kan gitu. Diperintahkan untuk disembelih. Ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail aslama tunduk, Allah ganti. Karena apa? Allah hanya ingin mengetahui tentang kejujuran, tentang kebenaran iman Ibrahim dan Ismail. Setelah mereka jujur dan benar, Allah ganti dengan sesembelihan. Yang azim kata Allah, bidhibhin azim. Nah ini. Jadi ini pelajaran ikhwatifillah yang bisa kita ambil bahwa ujian yang Allah turunkan, yang Allah berikan kepada kita maksudnya bukan masyakkah, bukan membuat kita sakit, bukan membuat kita berat, tapi Allah Subhanahu wa taala ingin tahu tentang kejujuran, kebenaran, iman dari hambanya. Ikhwati fillah rahimakumullah. Kita pun tahu dari sini bahwa kita tahu bagaimana cintanya Ibrahim dan Ismail kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan yang sangat tinggi ya, yang mereka rela tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dengan harga harganya sangat besar sekali. Yakni harganya harga nyawa, bayarannya nyawa. Ya. Dan inilah yang harus kita ambil pelajarannya dari kita berada di bulan Zulhijjah ini di antaranya. Ya. Bahwa kita harus berkorban. Korban Soal Nabi Ibrahim AS sanggup berkorban untuk untuk Allah SWT walaupun dengan anaknya. Ya, Allah ganti dengan kambing atau e, sapi atau onta. Nah, itu tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan korbannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu, ikhwati fillah ketika kita berkorban menyembelih hewan kurban yang perlu diperhatikan adalah hati kita, keimanan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum." Daging-dagingnya dan darah-darah sesembelihan hewan kurban tidak akan sampai kepada Allah. Akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian. Walakin yanaluhu at-taqwa minkum kata Allah Subhanahu wa taala. Dan keimanan ini, kecintaan ini, ini dibutuhkan di zaman sekarang. Ya, dibutuhkan di zaman sekarang, di zaman ikhwanillah banyak kebodohan, ya, banyak orang Islam yang jauh dari Islamnya. Karena apa? Karena untuk kita kembali kepada Islam, menegakkan Islam butuh orang-orang seperti ini. Kita belajar Islam agar men, agar Islam kembali jaya dan agar Islam kembali uh, <clears throat> jaya di tengah-tengah umat manusia. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tentang berkorban, ya, tentang uh, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sampai berani berkorban cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada Islam ini sudah dibuktikan oleh generasi pertama dari generasi para sahabat Rasulullah SAW. Ya. Jadi ini pelajaran yang sangat besar yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim Alaihissalam. Hendaknya kita mencintai Allah, mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mencintai Islam di atas segala-galanya. Perintah Allah di atas segala-galanya. Ya, Ana ambil contoh Mus'ab bin Umair ikhwanatillah. Mus'ab bin Umair Al-Fatih Al-Awwal Al-Madinah. Duta pertama Rasulullah SAW yang Allah yang Rasul utus ke kota Madinah. Pemuda pertama kali membuka kota Madinah. Di tangannya ikhwanillah banyak orang-orang Ansor yang masuk Islam. Di antaranya adalah Usaid bin Khudair kita tahu Ustaz bin Hudair masuk Islam di tangan beliau. Ustaz bin Hudair yang para malaikat ketika Ustaz bin Hudair baca Al-Quran turun untuk mendengarkan bacaan Ustaz bin Hudair. Kemudian di tangannya Sa'ad bin Mu'ad masuk Islam juga. Yang kita tahu dalam sejarah wafatnya Sa'ad bin Mu'ad itu ihtazza arsyur rahman. Arusnya Allah subhanahu wa ta'ala bergetar dengan sebab kematian siapa? Sa'ad bin Mu'ad. Dan mereka semua itu masuk Islam lewat perantara biiznillah lewat perantara eh, Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ikhwati fillah rahimakumullah adalah contoh pemuda, contoh manusia ya, contoh seseorang bagaimana dia mengedepankan cinta Allah Subhanahu wa taala daripada cinta terhadap dunia. Kita tahu di zaman Rasulullah SAW berdakwah di kota Mekah, bagaimana Mus'ab bin Umar terkenal seorang anak muda yang ganteng, kaya, serba ada, dimanjakan oleh ibunya, bahkan pakaiannya itu ganta-ganti. Bau harumnya pun tercium. Kalau misalkan Mus'ab bin Umar lah jalan, ini Mus'ab bin Umar. Karena wangi. Bahkan pakaiannya seperti hadikot eh, zuhur hadiqah seperti bunga-bunga eh, apa bunga-bunga taman-taman di ya air karena pakainya bagus-bagus ketika masuk Islam semua ditinggalkan dan dia mau rela hidup miskin pakainya biasa bahkan ketika diutus oleh Rasulullah SAW ke kota Madinah siap untuk membacakan Al-Quran di kota Madinah dan berdakwah mendakwahkan Al-Quran oleh Karim banyak orang manusia banyaklah manusia yang Islam di atas eh, atas atas eh, wasilahnya. Kita lihat ikhwan itulah Kehebatan beliau pernah ikut perang Badar. Dan kehebatan beliau radhiyallahu an itu ketika di perang Uhud, ketika di perang Uhud, beliau kata ulama dan terakhir kata Ibnu Sa'ad, beliaulah yang membawa liwa liwa peperangan dia pegang apa namanya bendera Islam, panji Islam dipegang sama beliau dan ketika kaum muslimin kocar kasir beliau tetap memegang bendera tersebut sampai datang seseorang yang bernama Ibnu Kumayyah. Ibnu Kumayyah ini Faris. Faris Faris eh, penunggang kuda dari orang kafir. Jago berkuda. Dia sabetkan pedangnya kemudian mengenai tangan Mus'ab bin Umair patah tangannya. Apa yang dilakukan menyerang? Tidak. Dia pegang benderanya dengan tangan kirinya. Ya. Musa bin Umar ketika eh, tangan kanannya disabet dan bercucuran darah, dia mengucapkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma Muhammadun illa rasul, qad khalat min qablihi rusul." Dan dia dengan tegarnya ambil bendera tersebut. Dengan tangan kirinya diambil, pegang. Disabet lagi tangan kirinya oleh Ibnu kumayyah ini. Dia Ibnu kumayyah ini orang kufar jago pakai kuda. Disabat lagi, putus lagi, benderanya jatuh. Apa yang dilakukan? Diambil, didekap dengan ininya, benderanya. Akhirnya yang ketiga ditombak dan meninggal. Kemudian Ibnu kumayyah dia sangka itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dia berkata ke orang orang Quraisy, tu Muhammadan, tu Muhammadan, tu Muhammadan." Aku telah membunuh Muhammad, aku telah membunuh Muhammad. Padahal bukan Nabi Muhammad SAW. Tapi siapa? Mus'ab bin Umair. Ya. Eh, ini lihat ikhwan fillah. Jadi bagaimana uh, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam membuktikan kepada kita pengorbanan mereka bukan hanya hartanya bahkan jiwanya. Dan kalau misalkan keimanan sudah masuk dalam hati seseorang, ya, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sudah masuk ke hati seseorang, maka akan berbuat sesuatu yang subhanallah. Ya, tidak bisa dibayangkan dan luar biasa. Ikhwati fillah rahimani wa Ini contoh dari eh, puluhan bahkan ratusan para sahabat Rasulullah SAW yang Bagaimana mendahulukan cinta Allah di atas hawa nafsunya. Ya. Sampai Abdurrahman bin Auf, kita tahu Abdurrahman bin Auf, ya, seorang saudagar sahabat yang kaya raya. Pernah suatu saat dalam hadis yang sahih, dalam atar yang sahih, teringat tentang perjuangan Musa bin Umair. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh uh, Sa'ad bin Ibrahim dari Ibrahim dari bapaknya. Beliau menceritakan ketika Abdurrahman bin Auf waktu itu puasa di sore hari. Kemudian utiya bi ta'amin. Diberikan makanan supaya untuk berbuka. Ketika Abdurrahman bin Auf melihat makanan tersebut dia berkata, kutila Mus'ab ibn Umair wa huwa khairun minni." Mus'ab bin Umair terbunuh Mus'ab bin Umair mati syahid wa huwa khairun minni. Dia lebih baik daripada Kata Abdurrahman bin Auf. Kemudian dia, dia berkata, "Kufina fi burdatin." Dia menceritakan bagaimana meninggalnya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair meninggal ya, kemudian diberi kafan. Kafannya ternyata fillah tidak cukup menutupi seluruh tubuhnya. Kata Abdurrahman bin Auf, "In ghuttiya ra'suhu badat rijlah wa in ghuttiya rijlah bada ra'suhu kafannya ini apabila buat menutup kepalanya maka kakinya kelihatan apabila ditarik ke ke bawah untuk menutup kakinya maka kepalanya kelihatan kemudian kata Abdurrahman bin Auf ثم busit لنا من dunya ma أو قال u'tina minad dunya ما أعطينا wa qad khashina an takuna hasanatuna Kemudian kami diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dunia begitu luas. Dihamparkan dunia di depan kami. Kemudian dia berkata, saya sangat khawatir hasanatuna kebaikan-kebaikan kami disegerakan di dunia ini. Kemudian apa? fabaka Dia pun menangis dan meninggalkan makanan tersebut. Sampai seperti itu ya. Lihat bagaimana para sahabat ikhwan fillah rahimakumullah mendahulukan cinta Allah daripada cinta mereka terhadap dunia ini. Ikhwan filah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang masalah fawaid ya, faedah-faedah cinta ya faedah-faedah cinta Allah kepada seorang hamba kemudian al-asbab atau perkara-perkara yang dengannya kita bisa atau yang dengannya kita bisa meningkatkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimakumullah. Ketika Allah mencintai seorang hamba, ketika orang mencintai seorang hamba, maka sangatlah bahagia. Kebahagiaan akan didapat oleh oleh hamba tersebut. Ada tiga hal disebut oleh para ulama ikhwatifillah. Di antara yang pertama al zunub Gufran az zunub Diampuninya dosa-dosa. Diampuninya dosa-dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ali Imran ayat ke-31. Surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim kata Allah. Katakanlah jika kalian cinta kepada Allah fattabi'uni ikutilah aku yuhibbukumullah niscaya Allah akan cintai kalian. Wa yaghfir lakum dhunubakum dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat yang mulia ini ikhwan fillah rahimakumullah disebut dengan ayatul mihna, ayat ujian. Dan ayat yang mulia ini menjelaskan bahwa ketika Allah mencintai seseorang, maka Allah akan ampuni dosa-dosa orang tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, maka ada harapan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwan fillah hendaknya kita perhatikan ayat yang mulia ini. Faedah eh, Allah mencintai seorang hamba maka hamba itu akan diampuni dosanya Allah, Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang disebutkan oleh para ulama al-fawzu wan najatu min azabi yaumil qiyamah ketika Allah cinta kepada seorang hamba maka hamba tersebut akan selamat dari azab azabnya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat Khususnya ketika seorang ulama atau sebagian ulama ditanya <clears throat> aina najidu fil Quran al habib la yu'adhibu habibahu. Di mana wahai Syekh kita dapatkan dalam Al-Qur'an bahwa seseorang yang dicinta dia tidak akan diazab oleh orang yang mencintainya. Kemudian ulama itu menjawab ada di surat Al-Maidah ayat 18. Allah berfirman, "Wa qalat nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh kul falima yu'adzibukum bidzunubikum lihat Allah habarkan, Allah informasikan kepada kita orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, "Wa qalat al-yahud wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh." Orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, "Kami adalah anak-anaknya Allah dan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala." kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala suruh berkata kepada Nabi Muhammad, katakan kepada mereka wahai Muhammad, kul falima yu'adzibukum bi kul katakan Muhammad, "Falima yu'adzibukum?" Kenapa Allah azab kalian dengan sebab dosa-dosa kalian? Ya. Lihat Ayat yang mulia ini menjelaskan ikhwati fillah bahwa Ketika Allah mencintai hambanya, nggak mungkin Allah akan azab. Lihat ketika ulama ditanya, wahai syekh, di mana kami jumpai dalam Al-Quran ya, penjelasan bahwa seseorang yang dicintai oleh oleh Allah tidak akan diazab. Allah, Syekh itu berkata surat apa? Al-Maidah Ketika orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata nahnu abnaullah wa hibba'u, Allah bantah. Tidak. Kalian bukan awliya Allah, kalian bukan eh, anak-anak uh, Allah dan bukan ahibba Allah. Karena apa? Kalian diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Disiapkan azabnya ketika Anda bertobat. Ini yang harus kita perhatikan. Kemudian yang ketiga, ikhwati filah rahimani warahmatullah ketika Allah mencintai hambanya maka kata ulama lahu lahul mahabbata fi ahli al-ard Allah jadikan penduduk bumi ini cinta pada dia. Allah berfirman di surat Maryam yang ke-96, "Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati" sayaj'alu lahumur rahman wudda sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh sayaj'alu lahumur rahman wudda Allah akan jadikan bagi mereka kecintaan Dalam hadis yang sahih riwayat Al-Imam Muslim Rasulullah SAW bersabda, "Iza ahabballahu 'abdan nada Jibril." Kalau Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba maka Allah berkata kepada Jibril, "Inni ahbabtu fulanan fahibbah." Wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulan yang ada di muka bumi ini. Fahibbah, cintailah dia. Kemudian dicintailah oleh Jibril. Kemudian Jibril pun menyeru ahli langit, penduduk langit. Kata Jibril, "Inna Allah yuhibbu fulanan fahibbu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai si fulan. Fahibbu, maka cintailah dia. Maka dicintai oleh ahlu ahlu zaman. Kemudian dia diterima di muka bumi ini. Hadisnya sahih riwayat al-Imam Muslim. Ikhwati fillah rahimakumullah. Poin berikutnya yang ingin kita bahas pada kesempatan yang singkat ini <clears throat> adalah al-umur allati tajlibu mahabbat Allah perkara-perkara apa saja yang bisa mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua ya di perkara-perkara apa saja yang mendatangkan cinta Allah kepada kita semua kita harus naik dari derajat muhib kepada derajat mahbub kalau misalkan kita semua ditanya atau semua manusia bahkan semua atau hatta orang kafir ditanya cinta Allah iya cinta Allah ya tapi banyak di antara kita tidak tahu bagaimana cara untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Dalam majlis yang singkat ini insyaallah ikhwatifillah saya akan bahas tentang perkara-perkara yang dengannya seseorang mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Saya nukil dari kitab Syarhu Tashilil Aqidah Al-Islamiyah yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin hafizahullah taala. Ikhwati billah rahimani rahimakumullah. Kita tahu bahwa di dalam hadis yang sahih al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, ini mukadimah sebelum masuk ke perkara-perkara tersebut dari Anas bin Malik pernah suatu saat rasul suatu saat ada seseorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia berkata, "Ya Rasulullah, mata sah. Wahai Rasulullah, hari kiamat kapan terjadi? Rasulullah SAW tidak berkata kapan-kapannya. Tetapi Rasulullah SAW bertanya itu sesuatu yang sangat penting. Kata Rasul, "Mada ma apa yang anda siapkan untuk menghadapi hari kiamat itu, hai fulan? Kemudian kata dia, Ya Rasulullah, Ma a'adattu laha kabira salatin, wala siyam, wala sadaqah. Ya Rasulullah, saya tidak menyiapkan untuk menghadapi hari kiamat itu sesuatu yang banyak dari solat, dari sedekah, dari puasa. Walakinni uhibbullah wa rasulah. Akan tetapi kata orang tersebut akan tetapi saya betul-betul cinta kepada Allah dan Rasulnya. Apa kata Rasul SAW? Kata Rasul, "Fa ma'aman ahbabta." Engkau bersama orang-orang yang kau cintai. Yang meriwayatkan hadis ini Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kata beliau, "Fama farihna ba'dal islam farhan ashadda min qawli nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa anta ahbabta." Tidaklah kami merasa gembira, merasa bahagia setelah Islam daripada perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkata antam aman ahbabta. Kamu bersama orang-orang yang kau cintai. Oleh karena itu dalam Sahih Muslim Anas bin Malik pernah berkata, "Fa uhibb Allah wa rasulah wa Abu Bakar wa Umar, fa an akuna ma'hum, wa in lam a'mal bi a'malihim." Mencintai Allah, mencintai Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, mencintai Abu Bakar dan Umar. Saya berharap dengan cinta ini aku bersama mereka. Walaupun aku tidak beramal seperti amalnya mereka. Jadi ikhwan ya fillah, ini keutamaan cinta. Oleh karena itu ikhwan ya fillah rahimakumullah, kita harus perhatikan masalah yang ini, masalah cinta. Masalah hati kita. Karena cinta ini ada dengan cinta Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ya, tentang masalah cinta, Allah Subhanahu wa taala turunkan uh, firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 165. Karena ada orang yang salah cinta. Allah katakan minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubbalillah. Di antara manusia kata Allah Subhanahu wa taala ada yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, mereka mencintai seperti mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Sedangkan orang-orang yang beriman betul-betul cinta kepada Allah. Ikhwati fillah rahimakumullah. Kita kembali ke permasalahan. <clears throat> Bagaimana kita menaikkan derajat kita dari derajat muhid hanya sekedar mencinta ya mendapatkan derajat mahbub, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa perkara, ada empat perkara yang disebutkan oleh Syekh Dr. Abdullah bin Abdullah Aziz Al-Jibrin hafizallahu taala. Yang pertama adalah ada ul wajibati wal bu'du 'anil muharramat. Menunaikan hal-hal yang wajib dan menjauhkan diri dari hal-hal yang haram akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang wajib salat lima waktu, puasa Ramadan, haji ya. Jadi kewajiban-kewajiban yang Allah tetapkan untuk hambanya, untuk kita semua kita berusaha untuk mengamalkannya. Dengan ini kita mengharapkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Bukhari. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb wa ma yataqarrabu ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi ini dalilnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala berfirman hadis hadis qudsi barang siapa yang memusuhi waliku kata Allah maka aku kumandangkan aku umumkan perang dengannya. Dikata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wama yataqarrabu ilayya 'abdi tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari sesuatu yang aku wajibkan kepadanya. Jadi hal-hal yang wajib salat lima waktu, puasa Ramadan, ya, zakat e, eh, zakat mal yang wajib, haji. Kalau kita mampu melakukannya, kemudian kita bisa melaksanakannya, maka kata Allah lewat hadis kunci ini dia akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara mendapatkan cinta Allah yang pertama adalah ada wajibat wa tarkul muharramat. Menunaikan hal-hal yang wajib dan meninggalkan hal-hal yang haram. Yang kedua, ikhwati adalah al-iktsaru min nawafilil ibadat. Memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Memperbanyak ibadah ibadah sunnah. Nanti kita akan sebutkan empat hal yang mesti kita perhatikan. Yang kedua ini memperbanyak ibadah kepada sunnah. Dalilnya sama. Dalilnya adalah Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kata Allah, "Walla yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Hadis Bukhari. Dan seorang hamba atau hambaku terus menerus senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku bin nawafil dengan hal-hal yang sunnah dengan hal-hal yang sunnah hatta uhibbahu sampai aku mencintainya kemudian kata kata Allah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi apabila aku cinta apabila aku mencintainya maka aku menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar wa basarahu alladhi yubsiru bihi dan aku menjadi penglihatannya yang dengannya dia melihat wa yadahu yabtishu biha dan aku menjadi tangannya yang dengannya dia melak, dia ber, bergerak wa rijlahu allati yamshi biha dan aku menjadi kakinya yang dengannya dia berjalan kemudian kata Allah wala in sa'alani la u'tiyanna apabila dia meminta padaku aku akan beri wala in ista'adzani la kalau seandainya dia meminta perlindungan kepadaku aku akan lindungi hadis sahih riwayat al Imam Al Bukhari dari hadis yang mulia ini ikhwanillah Rasulullah SAW menghabarkan kepada kita lewat hadis kudsi ini bahwa dengan memperbanyak amalan-amalan sunnah ya seperti sholat wajib sholat wajib berarti ada sholat-sholat sunnahnya apakah sholat rawatib ya kan? Kemudian sholat duha, apalagi sholat malam, ya. Kemudian saum sunnah, saum sunnah. Eh, ini juga saum sunnah, subhanallah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini dalam hadis Ibnu Majah, Ala Abu Dawud dari Hunaidah, dari istrinya, dari sebagian istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan, karena yasumu tis'a Dzulhijjah. Rasulullah SAW puasa di 9 hari bulan Zulhijjah. Oleh karena itu perbanyaklah ibadah puasa di hari-hari ini. Besok bisa puasa, besoknya lagi dan yang lebih utama juga tanggal 9-nya. Karena Rasulullah SAW berkata tentang puasa Arafah yang insya Allah jatuh pada tanggal 9 Dzulhijjah eh bukan eh, pada hari Rabu maksud saya. Tentunya tanggal 9 Dzulhijjah pada hari Rabu ya itu kata Rasulullah SAW pahala dalam hadis yang sahih riwayat Muslim ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati ba'dah wa sanata allati qablah Aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala pahala dari puasa Arafah agar Allah menghapuskan dosa satu tahun sebelum dan satu tahun sesudahnya. Jadi kita hitung besok hari Senin, Selasa, ah, Rabu. Jangan lupa puasa Arafah. Pahalanya sangat-sangat besar. Ya Rasulullah SAW berkata di sini, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil." Senantiasa hambaku dia senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan hal-hal yang sunnah. Dia sholat sunnah, dia ingin supaya lebih dekat dengan Allah. Ya dan dalam sholat itu banyak sujud. Sujud ikhwati fillah, Sholat sunnah banyak keutamaannya di sujud. Sujud ini dalam hadis yang sahih riwayat Thauban. Thauban pernah berkata, "Sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Alaika bi kathrati sujud." Alaika bi kathrati sujud. Wahai Thauban, perbanyaklah sujud. Kata Rasul, "Fa innaka la tasjudu lillahi sajdah illa rafa'aka Allahu biha darajah wa hatta 'anka sayyi'ah." Di dalam engkau memperbanyak sujud kepada Allah, eh, maaf, tidaklah engkau sujud satu kali sujud untuk Allah Subhanahu wa taala melainkan dengannya Allah angkat derajat dan Allah akan, akan hapus dosa. Dengan kali sujud. Kita sujud maka derajat diangkat dan dosa dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hadis ini sekali lagi Kata Allah, tidaklah eh, dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan hal-hal yang sunnah hatta uhibbahu. Sehingga aku mencintainya. Sehingga aku mencintainya. Kata Allah Subhanahu wa taala. Lihat, mendapatkan cinta Allah dengan memperbanyak hal-hal yang sunnah. Amalan-amalan sunnah. Sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita mengamalkan sunnah-sunnah Rasul SAW bukan untuk dipuji oleh manusia, Bukan eh, bukan supaya dikatakan orang yang soleh, bukan. Bukan supaya dikatakan orang yang baik, bukan. Tetapi supaya Allah mencintai kita. Supaya Allah cinta kepada kita. Lihat, ikhwatifillah. Tadi tiga hal tadi di mukaddimah disebutkan ya. Bagaimana seseorang kalau Allah mencintai dia akan mendapatkan keutamaan dia di antara tiga hal. Oleh karena itu, tugas kita di atas muka bumi ini adalah kita selalu berpikir dan berusaha bagaimana Allah cinta pada kita. Karena ketika Allah cinta pada seseorang, Allah cinta pada seorang hamba, maka kebahagiaan bagi hamba tersebut. Dan dia akan selamat dan sukses di dunia serta di akhirat. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua ini memperbanyak amalan sunnah ya diberikan contoh oleh Syekh yang pertama di antaranya harus kita perhatikan qiraatul Quran banyaklah kita memperbanyak bacaan Quran adiksar min qiraatil Quran baca Al-Qur'anul Karim kita kalau dapat SMS ya dapat SMS sama orang yang kita senang dibuka terus ya tidak eh? nggak mau dihapus ya tidak dapat siang dibaca pada asar di murojaah pada maghrib ya <laughs> mau tidur dibaca lagi bangun tidur dibaca lagi karena apa? senang pada subhanallah ikhwanifillah Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Ya. Rob yang betul-betul luar biasa besar azim. Lihat. Coba atau kita baca ayat-ayat Al-Qur'an. Itu akan ada asar pengaruh yang sangat besar, tumbuh cinta yang besar pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau ada seseorang ada seseorang yang kebutuhan antum dijamin sama dia. Selalu menghibur dia, eh, selalu menghibur antum. Kalau misalkan datang ke misalkan antum punya sahabat namanya Ahmad misalkan. Ahmad, saya punya masalah. Ya. Saya ada masalah. Kata Ahmad tenang, Afir anak anak saya dekat sama antum. Saya dekat. Ya, tenang dan khawatir. Senang nggak kita? Senang. Jadi segala sesuatu dijamin sama Ahmad. Oh, cinta sama Ahmad. Lihat ikhwan fillah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah kata Allah apa? "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib." Apabila hambaku bertanya tentangku, katakan, "Ini qarib, aku dekat." Bahkan kedekatan Allah Subhanahu wa taala lebih dekat daripada urat urat leher, urat nadi. Allah katakan, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni." Apabila hamba-hambaku wahai Muhammad bertanya kepada Anda, "Fa inni qarib." Katakan, aku dekat. Dekat. Ikhwan fillah, yang paling dekat dengan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Perbendaharaan langit dan bumi di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dunia akhirat di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ketika baca ayat yang mulia ini Allah kabarkan Allah dekat, Allah semakin cinta sama Allah SWT. wa taala. Ya. Walillahil mathalul a'la tentunya. Jadi ikhwan ketika datang Al-Qur'an, lihat kaum salaf. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala berkata, "Inna man kana qablakum ra'au al-Qur'ana rasaila min rabbihim." Fakanu yatadabbarunaha bil-lail wa yatafaqadunaha bin nahar Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian kata al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, ra'au al-Qur'an rasail. Mereka melihat Al-Qur'an seakan-akan surat risalah dari Rabb mereka, surat-surat dari Rabb mereka. Apa yang mereka lakukan? Mereka baca. Mereka tadaburi di malam hari dan di siang hari. Fa subhanallah. Dan banyak baca Quran mereka ya kemudian al-imam an-nawawi rahimahullahu taala berkata awal ma yajibu 'ala al-qari' an yastahdira fi nafsihi annahu yunaji Allah taala Pertama kali yang harus diperhatikan oleh seorang qari, seorang yang mau baca Al-Qur'an, hendaknya dia hadirkan hatinya bahwa dia sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Alhamdulillah, orang yang baca Quran dengan tadabur, pelan-pelan, atau artinya akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan hadisnya sahih, dalilnya sahih. Riwayat sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ada seorang sahabat, ada seorang sahabat dalam sholatnya dia baca kulhu ditutup dengan kulhu, tutup dengan kulhu. Ya kan? Para sahabat yang lain datang kepada Rasul SAW mengadukan tentang perbuatan sahabat ini. Rasul selalu bertanya kepada sahabat tersebut, kenapa dia melakukan itu? Dia baca kulhu terus. Tahu kulhu ya surat al, al ikhlas. Apa jawaban sahabat tadi? Liannaha sifatul rahman wa ana uhibbu an aqra'aha. Liannaha sifatul rahman wa ana uhibbu an aqra'aha. Kata dia, karena Al-ikhlas itu adalah sifatnya Ar-Rahman, sifatnya Allah. Lihat, qul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maknanya sangat besar sekali. Dan saya suka, saya senang membacanya. Ketika tahu jawaban sahabat itu, Rasulullah SAW berkata, "Akhbiru, habarkan kepada dia annallaha yuhibbuh," bahwa Allah mencintainya. Ya, dengan membaca Quran yang apalagi tahu artinya, maka akan mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Dengan tadabur maka akan mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Ustaz gimana kalau nggak bisa bahasa Arab, nggak ngerti, baca tafsirnya. Baca tafsirnya. Kita lihat tafsirnya, lihat terjemahannya. Ya. Jadi dengan mentadaburi Al-Quran, baca dengan tadabur Al-Quran, mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan adalah ikhwanillah zikrullah. Dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Baqarah ayat 152 Allah berfirman, "Fadhkuruni azkurkum." Fadkuruni azkurkum Kata Allah Ingatlah aku Niscaya aku akan ingat kalian Akan sebut-sebut kalian Di dalam hadis yang sahih riwayat Ibn Majah Rasulullah SAW bersabda Inna Allah Azza wa Jalla yakul Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman Ana ma'abdi ma zakarani Wa taharrakat bihi syafatah Kata Allah, aku akan bersama, aku akan selalu bersama dengan hambaku selama dia berzikir padaku, mengingatku. Dan selama dua bibirnya ini bergerak untuk berzikir mengingatku. Ini kata Allah dalam hadis kudsi ini. Lihat, kata Allah, Ana ma'abdi, aku akan senantiasa bersama dengan hambaku selalu. Ma zakarani, selama hambaku berzikir padaku wa bihi syafatah dan selama dua bibirnya bergerak berzikir kepadaku. Ya. Jadi ikhwatillah ini salah satu hal yang dengannya mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perbanyak doa. Yang ketiga, perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita kalau tahu ayat tentang doa, kita semakin cinta sama Allah SWT. Di dalam hadis, eh, dalam surat Al-Baqarah ayat 186, surat Al-Baqarah 186, Allah menginformasikan bahwa ini Allah yang dekat. Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib." Kata Allah, "Ujibu da'watad da'i idza da'an." falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun kata Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi an anni qarib." Apabila hambaku bertanya kepada engkau Muhammad, katakan ini qarib, aku dekat. Aku dekat. Kata Allah, "Ujibu da'wata da'i idza da'ani." Aku akan mengijabahi doanya orang yang berdoa apabila dia berdoa padaku. Lihat Ikhwati fillah rahimakumullah. Dalam ayat yang mulia ini kita tahu bahwa doa itu selamanya baik. Doa selamanya baik. Tidak ada yang buruk doa. Doa ini. Dan ini dijelaskan oleh Rasul yang mulia alaihi wasallam di dalam hadis yang saya riwayat al-Imam Ahmad dalam Musnadnya juga al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini dalam Al-Adab Al-Mufrad kitab Al-Adabul Mufrad disebutkan oleh Syaikhani rahimahullah taala dalam Sahih Al-Adab Al-Mufrad. Kita lihat Rasul yang mulia alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laysa fiha ithmun wala qati'atu rahimin." Kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang muslim berdoa, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu kali doa. Kata Rasul, yang di dalamnya tidak ada do doa dosa berupa dosa dan tidak juga qati'atur rahim tidak memotong <clears throat> tali silaturahim melainkan kata Rasulullah SAW Allah akan beri satu dari tiga hal dia akan mendapatkan salah satu dari tiga hal yang pertama kata Rasul imma antu ajjal lahu da'watu bisa jadi doanya disegerakan Salah satu yang antara kita berdoa sama Allah, Ya Allah, saya minta mobil. Dikasih sama Allah mobil cepat. Salah satu di antara kita minta, Ya Allah, saya minta rumah. Dikasih sama Allah rumah. Ya Allah, saya minta jodoh. Dikasih sama Allah jodoh. Ya. Ditajil, disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Rasul, wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah bisa jadi Allah simpan di akhirat kelak Allah simpan di akhirat kelak ini yang kedua yang ketiga wa imma an yasrifa anhu su mithlaha bisa jadi kata Rasulullah SAW dengan doa seorang hamba yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala Allah palingkan dari keburukan yang sepertinya. Subhanallah. Tiga hal. Bisa disegerakan di dunia, bisa Allah simpan di akhirat. Bisa dipalingkan dari musibah. Ketika mau datang musibah, karena berdoa, selamat dari musibah. Dan kita nggak tahu mana yang terbaik buat kita. Yang terbaik buat kita adalah kita berdoa dan hasilnya kita serahkan untuk atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak mungkin eh, nanti kelak di akhirat banyak di antara kita yang berharap doanya dikabulkannya di akhirat saja. Bisa jadi. Allah Maha tahu. Jadi dari hadis yang mulia ini ikhwan fillah rahimakumullah dengan memperbanyak doa maka semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan memperbanyak doa maka berarti memperbanyak pahala. Ya. Kalau misalkan di antara kita kok doanya nggak dikabulkan kabulkan ya, bisa jadi disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Bisa jadi kita dipalingkan dari musibah. Kalau nggak berdoa, kena musibah. Kemudian yang keempat ya. Yang keempat dari memperbanyak hal-hal yang sunnah adalah kita perhatikan solatun nafilah. solat solat sunnah, solat rawatib, solat duha. Ya. Ketika masuk masjid, solat tahiyatul masjid. Kemudian terutama solat malam. solat malam. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sifat orang-orang yang bertakwa yang masuk surga di tengahnya ada air-air yang mengalir dan di surga Allah katakan dalam surat Az-Zariyat ayat 15 innal muttaqina fi jannati wa uyun sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di surga-surga jannat wa uyun wa uyun air mata, mata air mereka kata Allah akhirina ma atahum rabbuhum mereka mengambil apa yang Allah anugerahkan buat mereka innahum kanu qabla dhalika muhsinin kata Allah. Sesungguhnya mereka qabla dzalik muhsinin. Di dunia berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka adalah orang-orang yang sedikit tidurnya. Di malam hari mereka bangun. Untuk apa? Salat malam. Wabil asharihum yastaghfirun dan di waktu sahur mereka beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwatillah dengan memperbanyak salat-salat sunnah maka akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Tadi hadisnya sahih Muslim, Tauban pernah berkata, kata dia sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kata Rasul, "Alaika bi kathrati sujud." Wahai Tauban, perbanyaklah sujud. Perbanyaklah sujud. Artinya perbanyak salat. Fa innaka la tasjudu lillahi sesungguhnya engkau tidaklah sujud satu kali saja sujud untuk Allah Subhanahu wa taala kata Rasulullah SAW illa rafa'aka biha daraja illa rafa'aka Allah biha daraja melainkan Allah angkat dengan sujud itu satu derajat wa hatta anka dan Allah hapuskan dosa dengan sujud tersebut subhanallah wa kita sholat sunnah berbanyak sholat Ketika sujud ingat hadis yang mulia ini Pahalanya sangat besar Pahalanya sangatlah banyak Apalagi sholat malam hari Yang Allah sebutkan Wabil laili uh, Wabil ashari hum Sebelumnya Allah sebutkan mereka banyak sholat malam Kemudian ikhwatifillah Yang ketiga sekarang ya Di antara hal atau perkara yang bisa menumbuhkan cinta Allah Subhanahu wa taala adalah ma'rifatu asma'illahi wa sifati. Ma'rifatu asma'illahi wa sifati. Mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah berkata, "La yusafu bil ma'rifah illa man kana aliman billah وبالطريق الموصل إلى الله وبآفاتها وقواتها kata beliau seseorang tidak disifati dengan ma'rifah dengan orang alim orang arif kecuali kalau orang tersebut kata Ibnu Qayyim yang aliman billah betul-betul tahu tentang Allah wabit tariqil musil ilaihi ilallah dan orang tersebut tahu jalan menuju kepada Allah Baru orang itu disebut alim. Ya. Dan orang yang tahu tentang ini, fillah adalah tentunya orang yang tahu tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Karena perkataan Ibnu Qayyim saya potong banyak sekali ya, ya tentang keutamaan mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Allah memiliki 99 nama yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Inna lillahi tis'at tis'an wa tis'ina isman man ahsaha dakhala jannah sesungguhnya Allah memiliki 99 nama ya di antara nama-nama Allah tentunya siapa yang mengisohnya kata Rasul artinya yang menghafalnya memahami maknanya kemudian beramal sesuai dengan tuntutannya maka dakhalal jannah dia akan masuk surga Nanti mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala jadi ikhwan dengan majlis yang mulia ini maka saya ingatkan khusus untuk diri anda dan ikhwati mari kita belajar. Pelajari yang sudah belajar baca lagi. Baca lagi tentang makna nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman apa itu? Ar-Rahim apa itu? Al-Alim, al wasir Al-Jabbar, Al-Ghafur. Itu kita pelajari. Apa maknanya? Karena dengan mengetahui nama-nama Allah tersebut, kita akan mendap kita akan cinta pada Allah semakin kuat dan Allah akan cinta pada kita. Anak ambil satu dari nama-nama Allah yang banyak itu, nama Al-Alim saja. Al-Alim Maha mengetahui. Kita sering baca Inna Allah Sami'un Alim. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Kalau kita perhatikan penjelasan ulama tentang Al-Alim luar biasa ya, Ya. Jelaskan tentang ilmunya Allah. Allah itu maha mengetahui. Ilmunya Allah ikhwanillah. Ya, ya. Allah dikatakan alim tidak akan lupa. Dan Allah dikatakan alim sebelumnya tidak bodoh seperti manusia. Kalau manusia dikatakan pintar, alim mengetahui, bodoh dulu dan pasti lupa. Ya kan? Pasti lupa. Belajar kita di, di sekolah, di sekolah kita sudah duduk 15 menit saja Gurunya ngomong Suruh ngulang lagi nggak bisa Ada yang satu dua yang nangkep di kepala Ya kan Ilmunya Allah mengetahui segala sesuatu Baik Ikhwanifillah ada satu ayat Yang disampaikan oleh Syekh Uthaymin rahimahullahu ta'ala Untuk kita tadaburi Tentang ilmunya Allah Dari sekian banyak tentang ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat surat Al-An'am ayat 59. Surat Al-An'am ayat 59 Allah informasikan tentang diri Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu." Dan di sisinya ada di sisi Allah, kunci-kunci kegaiban la ya'lamuha illahu. Tidak ada yang mengetahui kecuali Dia. Tidak ada yang mengetahui kecuali Dia. Kemudian kata Allah tentang ilmunya Allah, وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ wal bahr dan Allah mengetahui tentang apa yang ada di daratan di lautan subhanallah pertama hal yang gaib ikhwan fillah milik Allah kulla ya'lamul ghaiba kulla ya'lamu man fis samawati wal ard al ghaiba illa Allah kata Allah katakanlah wahai Muhammad tidak ada orang yang ada di langit dan bumi mengetahui hal yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala oleh karena itu ikhwan fillah kalau ada orang mengaku punya ilmu gaib, ini orang ini menyelisih banyak sekali Al-Quran. Dan ulama menghukumnya dia kufur. Keluar dari Islam. Karena yang mengetahui hal gaib adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah menginformasikan pada kita, "Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr." Dan Allah mengetahui apa yang ada di daratan dan lautan. Di daratan dari jumlah manusianya, jumlah binatangnya, dari yang di bawah buminya, cacing-cacingnya dan seterusnya Allah tahu. Berapa jumlah cacing Allah tahu. Ya kan? Wa ya'lamu ma fil bahr dan Allah tahu yang ada di lautan. Dari kerikil-kerikilnya, dari bebatuannya, dari ikan-ikannya, dari udang-udangnya, dari binatang-binatang yang ikan di laut. Allah tahu. Terus kata Allah, "Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha." Tidak ada satu daun pun yang jatuh dari tanaman illa ya'lamuha melainkan Allah tahu kita di depan ada banyak tanaman ya konfirlah tanaman kita nggak tahu kapan jatuhnya daun itu satu persatunya tapi Allah Subhanahu wa taala tahu ilmunya Allah sangat sangat luas sekali jangankan tanaman ya jumlah kumis yang ada di antara hidung dan bibir kita tahu nggak kita nggak tahu ya kan? Jumlah rambut yang ada di kepala kita kita tahu enggak? Enggak tahu. Allah tahu. Jumlah rambut yang dijumlahkan yang ada di masjid ini Allah tahu berapa jumlahnya. Jumlah bulu kucing satu bulu kucing satu saja kita tahu nggak jumlah bulu kucing satu kucing nggak tahu Allah tahu jangankan satu kucing semua kucing yang ada di atas muka bumi ini Allah tahu ilmu Allah Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun pun yang jatuh melainkan Allah mengetahuinya. Kemudian subhanallah ayat yang ini Allah berfirman, "Wala habbatin fi dhulumatil ardi." Tidak ada satu biji habbah fi dhulumat. Dhulumat lafaz jamak. Tunggalnya zulumah. Tidak ada satu biji di kegelapan-kegelapan bumi bukan satu kegelapan. Syekh Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan ayat yang mulia ini, beliau memisalkan kalau ada di antara kita berada di tengah laut. Berada di mana? Di tengah laut. Kemudian di tengah malam saat musim hujan, hujan besar, hujan deras. Gelap. Berapa kegelapan ya, Ya. Ada seseorang lemparkan satu jarum atau satu benda yang sangat kecil dari perahu tersebut. Lihat berapa kegelapan, gelapnya malam, di tengah malam. Kemudian gelapnya awan. Gelapnya air hujan. Dalamnya air dan gelapnya lumpur. Ketika seseorang lemparkan satu ini khonifillah satu jarum misalkan atau biji Jatuhnya di mana? Allah tahu. Tempatnya di mana? Allah tahu. Walaupun sangat kecil sekali. Ilmu Allah. Ya. Kita nggak tahu. Pesawat hilang aja nggak tahu. Padahal lewat gede pesawatnya nggak tahu. Lama baru ketemu. Ya. Allah tahu. Kalau kita tahu ikhwan Allah Maha mengetahui seperti ini, maka semakin pengagungan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala semakin besar. Semakin besar. Allah Maha mengetahui apa yang kita tindak tanduk kita Allah tahu. Oleh karena itu dengan ilmu tauhid ini khonifillah dengan ilmu tauhid mengenal asma Allah dan sifatnya dan keyakinan yang mantap maka subhanallah masyarakat menjadi tenang ya dan ulama bilang ya maksiat-maksiat akan hilang. Ya. Gak akan sanggup melakukan maksiat manusia apabila betul-betul masuk dalam hati seseorang. Lihat di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di zaman salaf kita, kaum salaf. Bagaimana Umar ketika dengan uh, pembantunya berjalan di malam hari ketika jadi khalifah. Ketika jadi apa? Khalifah. Umar mendengar ada percakapan seorang wanita ibu dengan putrinya. Ibunya ini penjual susu. Kisah ini disebut oleh Ibnu Jauzi rahimahullah dalam kitab beliau. Waktu itu Umar mengumumkan tidak boleh tidak boleh menjual susu dicampur dengan air. Tidak sengaja Umar bin Khattab radhiyallahu an mendengar percakapan antara ibu sama anaknya. Karena kalau sengaja boleh enggak nggak boleh kalau sengaja nguping itu nggak boleh Eh? Umar bin Khattab tidak sengaja kemudian ikhwati fillah rahimakumullah Umar mendengar ibunya bilang ke anaknya ya ibnati wahai putriku ikhlatil labana bil ma campur air susu ini dengan air biasa kata putrinya ya ummah ya ummah Alatah takhafina min Umar Wahai ibuku, tidakkah kau takut dari Umar? Tidak takut dari Umar. Tidakkah kau tahu bahwa Umar telah mengumumkan haramnya, tidak bolehnya mencampur apa? Air susu dengan air biasa untuk dijual. Air murni-murni sudah. Air eh, susu murni sudah, susu murni dijual. Kata ibunya, "Ya benati, innaki fi makanin la yaraki minhu Umar." Wahai putriku, sesungguhnya anti sekarang berada di sebuah tempat Umar nggak lihat sama sekali. Padahal Umar lagi dengar. Ya. Apa kata anaknya? Subhanallah. Kata putranya, "Ya Umar, in kana Umar la yarana, farabbu Umar yarana." Wahai ibuku, Seandainya betul Umar nggak lihat kita, sungguh Robnya Umar, Allah Subhanahu Wa Taala lihat kita. Lihat. Allah tahu kita. Lihat ikhwan fillah. Generasi pertama seperti ini. Generasi pertama. Ya, ini butuh keimanan untuk memperbaiki kita, untuk memperbaiki umat kita, untuk memperbaiki masyarakat kita kembalikan kepada tauhid, kembalikan kepada Al-Qur'an, kepada sunnah, mengerti tentang asma wa sifat agar pengagungan mereka kepada Allah semakin besar. Ketika pengagungan Allah semakin besar, maka keberkahan Allah akan turunkan Allah akan turunkan kepada generasi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan mencintai orang-orang seperti ini. Mereka mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Lihat Allah di surat Al-An'am ayat 59 berfirman wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Di sisi Allah lah kunci-kunci kegaiban La ya'lamuha illahu. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dan Allah mengetahui apa yang ada di darat dan di lautan. Kemudian kata Allah, "Wa ma min waraqatin illa ya'lamuha." Tidak ada satupun daun yang jatuh melainkan pasti Allah mengetahuinya. Ya subhanallah. Bukan depan sini saja, di seluruh dunia, di hutan-hutannya. Setiap daunnya jatuh satu-satu Allah tahu kapannya, di mananya, Allah tahu. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Wa la habbatin fi dhulumatil ard. Dan tidak ada satu biji yang berada di kegelapan kegelapan bumi wala rabbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Tidak ada yang basah, tidak ada yang kering kecuali telah tercatat dalam kitab yang jelas kata Allah dalam lauh mahfuz. Kemudian ikhwanillah di antara mendatangkan cinta Allah adalah at-tafakkuru bi ni'amillahi al-katsirati alaih. Hendaknya kita bertafakur tentang nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Ya. Kita tafakur. Nikmat Allah banyak sekali. Banyak sekali. Allah berfirman wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, tidak bisa kalian sanggup menghitungnya. Baik, ana kasih satu hadis saya bacakan di sini khonizah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dalam hadis ini Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ni'matani magbunun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal faragh." Dua nikmat kata Rasulullah SAW yang manusia banyak magbun tertipu di dalamnya yakni sihat dan waktu luang. Dua nikmat. Di dalam hadis ini kalau kita lihat, kita tadaburi lafaz-lafaz dari Rasul, Rasul menggunakan lafaz magbun, tertipu. Kalimat ghuban dalam fikih muamalah adalah seseorang yang tertipu dalam urusan jual beli, transaksi jual beli. Ya. Kita ambil contoh. Misalkan ada orang namanya Buwati. Ibu Wati. Ya. Buati atau Bu Zainab terserah. Bu, kita ambil Buati saja. Ibu Wati ini misalkan beli sandal ya fillah di toko namanya toko e, Zaid. Di toko Zaid kata yang jualnya Bu ini sandal harganya 50 ribu Udah murah dah Bu, 50 ribu ini ya. Sandalnya bagus, Gaya penjualan kan Masya Allah Buatnya sampai, oh Masya Allah iya ya Kalau saya nggak beli, rugi ini Rugi Meyakinkan Dibelilah sama buati sendal itu Dibeli, jalan Kasih kresek, jalan sudah Beberapa langkah Ada toko lagi Tokonya namanya toko Udin misalkan Ini misal saja Ya Mampir di toko itu Tiba-tiba dia lihat sendal yang dia jual, eh sendal yang dia beli. Dia tanya, "Mas, ini sendal harganya berapa?" Kata penjual yang di toko ini, "Ini sendal harganya cuma 35 ribu. Wah, ribu? Ini saya beli 50 ribu. Bedanya berapa? 15 ribu. Benar nih, Mas? Benar. 35 ribu. Gimana coba? Oh dongkol buati kan Waduh kurang ajar itu yang tokoh tadi itu Nipu Ya kan Pulang ke rumah bilang ke bapaknya Pak Saya beli sendal ditipu tuh di toko Anu Toko apa tadi? Eh? Z Ditipu habis-habisan Harganya yang benar 35 ribu tuh di situ di toko eh, satunya Iya, toko Udin Benar lah, benar anak-anaknya datang dari sekolah dikasih tahu lagi awas jangan beli toko di ini saya nyesel sekali nyesel dengan sangat karena tertipu kan besoknya di waktu pagi di waktu duha kan biasa ibu-ibu kadang-kadang sebagian komplek ada yang jualan ketemu sama ibu-ibu yang lain sambil ngobrol beli beli makanan ya beli belanja awas jangan beli toko di Z jangan beli toko eh, jangan ke toko Z saya menyesal merugi tertipu 15 ribu awas ya satu RT dikasih tahu ya karena apa saking nyesalnya tapi subhanallah fillah banyak di antara kita yang tidak nyesal ketika waktu luang dan waktu sehat kita sia-siakan kita buang bahkan ya kita jual dengan harga murah Padahal waktu sehat, sehat itu ikhwanifillah tidak bisa dibayar dengan apapun. Sehat kita, kesehatan kita, harganya sangat mahal. Ya. Anda sering di beberapa majelis sampaikan karena kisahnya sangat menarik. Dialog perbincangan antara Khalifah Harun Ar-Rasyid dengan Ibnu Samak. Tahu Khalifah Harun Ar-Rasyid? Khalifah Harun Ar-Rasyid seorang khalifah yang disegani. Tanah kekuasaan sangat luas. Tentaranya kuat, disegani. Ya. Pemerintahannya sangat kuat. Sampai di zaman Khalifah Harun ar rasyid ini, Islam itu masuk ke negeri namanya negeri Arokan. Tahu kan Arokan kan? Balad Arokan. Arokan itu sekarang Myanmar itu dibuka di zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid. Dan pedagang Gujarat masuk ke Indonesia juga di zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid. Islam menyebar di mana-mana. Sampai Khalifah Harun Ar-Rasyid ikhwan fillah kalau keluar di istananya dikatakan di kalau ada awan wahai awan kenapa eh, kemanapun anda turunkan air hujannya tidaklah jatuh ke, melainkan di bawah tanah kekuasaanku ini Khalifah Harun Ar-Rasyid Khalifah yang kuat disegani gagah Semuanya kuat. Bismillah. Suatu saat Ibnu Samak rahimahullah datang mengunjungi beliau. Dan terjadilah dialog percakapan yang indah antara Ibnu Samak sama Khalifah Harun Ar-Rasyid. Ngobrol biasa. Kemudian di saat berbincang-bincang, Khalifah Harun Ar-Rasyid merasa kehausan. Dia minta keembannya untuk datangkan air minum. Singkat ceritanya dia datangkan air minum. Dia datangkan air minum, Ketika Khalifah Khalifah Harun Ar-Rasyid ingin minum, ingin minum, apa Ibnu Sa'ad bilang? Ya Amirul Mukminin, ala rislika ya Amirul Mukminin. Wahai Amirul Mukminin, tunggu sebentar. Jangan minum dulu. Jangan minum dulu. Kata Ibnu Samak, "Lau muni'ta hadhihi syurbah, bikam kunta tashtariha?" Wahai Amirul Mukminin, kalau air ini dicegah. Anda tidak bisa mendapatkan air minum ini dalam keadaan Anda sekarang haus sekali. Berapa biaya yang akan Anda keluarkan untuk mendapatkannya? Tanpa ragu-ragu ikhwatifillah Khalifah Harun al-Rasyid berkata Binisfi mulki Dengan setengah kerajaanku Dengan setengah kerajaanku Aku akan lepaskan setengah kerajaanku Supaya mendapatkan air minum Kemudian Ibnu Samak rahimahullah berkata, "Isyrab hanakallah." Kalau gitu minumlah, silakan. Mudah-mudahan Allah kasih kelezatan pada Anda. Minum dengan lezat, minum dengan enak. Diminum sama Khalifah Al-Rasyid. Minum. Hilang dahaga sudah. Hausnya hilang. Nikmat. Setelah air masuk ke tubuhnya, Ibnu Samak berkata lagi, "Ya Amirul Mukminin, inni as'aluka su'alan." Wahai Amirul Mukminin, anda punya pertanyaan lagi kepada Anda. Apa itu? Pertanyaan begini wahai Amirul Mu'min Air sudah masuk ke tubuh Anda. Hilang rasa dahaga. Pertanyaannya, "Lau muni'ta khuruja khurujaha min min badanik, bikam kunta tashtari khurujaha?" Sekarang pertanyaannya begini. Seandainya air minum tersebut yang sudah Anda minum tidak bisa keluar dari tubuh Anda, berapa biaya yang akan Anda keluarkan untuk itu? Coba ikhwan itulah. kita kan tiap hari minum. Sehari nggak bisa kehitung atau berapa liter? dua liter atau dua liter kurang kan? Ya, makanan seterusnya masuk ke tubuh kita. Coba bayangkan kalau nggak bisa dikeluarkan. Nggak bisa buang air seni, Ya, air seni saja, jangan BAB-nya ya. Ini bicara buang air seni. Seseorang atau kita yang tidak bisa buang air seni, mau buang air seni, ditahan. Sakitnya gimana? Mulu sakitnya luar biasa, tidak bisa dibayangkan. Sakit sekali. Ada seseorang yang datang ke anak orang Bogor, Ustaz. Anak ini masih muda orangnya, subhanallah. Anak ini dicuci darahnya dua kali sepekan harus dicuci. Ginjalnya sudah nggak nggak beres. Ya. Terus gimana? Sakitnya luar biasa, Ustaz. Wow, sakitnya luar biasa. Dan biaya harus banyak keluar. Ya. Kemudian apa? Gitu. Kemudian minuman harus ditakar. Minuman harus ditakar. Kalau lebih itu kan susah buang air seninya. Kemudian itu minuman menyebar ke tubuh seakan-akan ditusuk-tusuk tubuh saya ini. Ya. Subhanallah. Ketika Khalifah Harun Ar-Rasyid Ikhwan ditanya, "Wahai Khalifah, berapa biaya yang akan Anda keluarkan kalau bisa buang air seni?" Oleh itu Samad, dia jawab, "Bijami'i mulki." Dengan semua kerajaanku. Dengan semua kerajaanku. Saya enggak enggak apa-apa enggak punya kerajaan, yang penting sehat. Subhanallah. Ya, kerajaan kekhilafahan dia serahkan dengan syarat sehat. Jadi tidak bisa dibayar. Nikmat Allah sangat besar sekali. Rasul SAW bersabda, "Ni'matan dua nikmat magbunun fihi makathirun min nas as-sihhatu wal farag." Dua nikmat yang manusia banyak tertipu kata Rasul SAW, nikmat sehat dan waktu luang. Nikmat sehat dan waktu luang. Ini baru nikmat sehat. Dan ini pun baru satu sakit ya baru baru satu sakit belum yang lainnya Allah kasih kenikmatan oleh karena itu betullah apa yang Allah firmankan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha apabila kalian hitung nikmat nikmat Allah tidak bisa kalian hitung dalam hadis yang sahih Rasul pernah bersabda man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi aminan fi shirbih wa indahu qutu yawmihi nama hijat lahud dunia. Siapa di antara kalian di pagi harinya dalam keadaan sehat walafiat, aman di tengah-tengah keluarganya. Kata Rasulullah SAW, aminan disirbihi. Kemudian kata Rasulullah, wa indahu kutu yaumihi. Dan di hari itu ada makanan yang dia bisa makan. Sebenarnya kata Rasulullah SAW, orang ini itu sudah mendapatkan dunia seutuhnya. Mendapatkan dunia seutuhnya. Cuma ternyata banyak di antara kita yang tamak. Banyak diantara kita yang sama. Kita ngejar dunia sampai lupa akhirat. Ketika Ibnu Samak berkata, ya Khalifah, eh, Khalifah orang Rasid berkata kepada Ibnu Samak, seluruh kerajaan saya berikan. Kata Ibnu Samak, inna mulkan Kimatuhu syurbatu ma'in wa baulah la jadirun alla yunafasa fihi. Sesungguhnya sebuah kerajaan harganya itu sama hanya sekedar dengan setetes air eh, dengan setetes air minum dan setetes air minum eh, setetes air seni maka kata Ibnu Samak sudah sepantasnya untuk tidak dipusingkan untuk tidak diperebutkan ini kata Ibnu eh, Samak rahimahullahu taala jadi ikhwatilah dengan bertafakur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita maka kita semakin cinta kepada Allah dan Mudah-mudahan dengannya Allah pun semakin cinta kepada kita. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat dari majlis e, di siang hari ini ini tentang pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah e, berkurbannya Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah uji dengan itu dan setelah itu kata ulama menjadi sunnah bagi kaum muslimin yakni berkorban menyembelih hewan kurban ya dan perlu diingat bahwa hewan kurban itu adalah sudah ditentukan syariat oleh syariat yakni hewan ternak kambing domba sapi atau kerbau atau unta ya selain itu nggak bisa dikorbankan walaupun misalkan bapak korban satu truk bebek ya nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala Ya. Ah saya mau korban satu truk bebek. Enggak, karena memang enggak ada sunnahnya. Ya, aturannya adalah al-an'am, binatang ternak. Jadi kita ini harus sesuai dengan aturan. Ya. Aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi assalatu wassalam. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Dan kalau ada pertanyaan silakan. Ya, kalau tidak ada kita akhiri. Silakan, Pak. iya. Ya, betul. Iya. Iya. ya, ya. wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ba'd Ada dua pertanyaan Dan saya ucapkan terima kasih atas pertanyaannya Kepada mas siapa? Atau enggak usah disebutkan namanya ya? Hamba Allah ya Baik e, Pertanyaan yang pertama Adalah berkaitan dengan hadis yang riwayat Muslim tadi Rasul bersabda tentang puasa di tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Rasul SAW bersabda, "Inni ahtasibuha ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati ba'dah wa sanata allati qablah." Eh, wa sanata eh, sanata allati qablah wa sanata allati ba'dah. Kata Rasul, Aku berharap kepada Allah pahala dari puasa tanggal 9 Dzulhijjah Allah hapuskan dosa satu tahun sebelum dan satu tahun sesudah. Bagaimana dengan satu tahun sesudah? Kalau tahu satu tahun sebelum kan Allah Subhanahu eh, kita tahu kita berbuat dosa. Nah, baik. Eh, kita dalam memahami teks hadis atau Al-Qur'an ya, pertama kita pahami Dohirnya memang seperti itu dulu. Ya. Dohirnya iya. seperti itu. Dan banyak beberapa hadis juga tentang uh, Rasulullah SAW misalkan. Ya, Rasulullah SAW itu diampuni oleh Allah dosa-dosanya baik yang telah lalu dan yang akan datang. Ya, baik yang telah lalu dan akan datang. Ini sebuah uslub sebuah e, dalil atau perkataan menunjukkan tentang keutamaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini kalimat-kalimat yang e, muncul di Al-Quran dan Sunnah. Ini sesuatu yang wajar, ya, menunjukkan bahwa Allah sayang kepada Rasul dan keutamaan Rasulullah Alaihi Wasallam Ya, ketika ada sahabat yang datang ke istri-istrinya Rasul bertanya tentang ibadahnya Rasul kemudian mereka akhirnya berkata bagaimana dengan kami ya kalau Rasul kan sudah diampuni dosanya baik yang lalu atau telah datang nah kembali ke hadis yang kita sedang bahas bahwa puasa puasa eh, tanggal 9 Zulhijjah Uh, eh, pahalanya bisa menghapus dosa sebelum dan setelah satu tahun sebelum dan satu tahun eh, setelah ini kita pahami secara zahirnya. Kemudian yang kedua, yang harus kita ingat dosa-dosa hapus dosa tang ini adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Dosa-dosa kecil, kan dosa-dosa besar dengan tobat. Ya, ini dosa-dosa kecil. Ya, jadi kita nas dikembalikan sesuai dengan hadis jadi sesuatu yang wajar yang uh, keutamaan eh, sembilan 9 Dzulhijjah. Oleh karena itu, ketika seseorang puasa tanggal 9 Dzulhijjah, kemudian di satu tahun dia melakukan dosa maksiat misalkan, maksiat yang kecil, maka dia puasa sama Allah dengan puasa tersebut. Puasa tersebut. Ya bukan dua tahun, tapi setahun, ya. Seperti itu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, tentang apa yang terjadi di Suria pengungsi Suria sampai ada yang apa namanya meninggal di lautan. Ya. Saya pun dapat kiriman dari kawan-kawan di Timur Tengah. Subhanallah sedihnya minta ampun ya. Itu e, mereka pada mengungsi ke Eropa dan diterima oleh Jerman. Bagaimana dengan Saudi? Ya. Ini sebenarnya e, salah satu kalau saya kata, boleh katakan perang informasi perang informasi Ya. Sebenarnya negeri Saudi sudah menampung pengungsi-pengungsi Suria sejak dulu. Sejak pecah awal perang pecah itu sudah menampung. Ya. Bahkan anak e, dulu itu pernah lihat gambar-gambarnya, ya. Juga selain mereka ditampung, mereka dikasih biaya, dikasih rumah, kemudian dikasih e, pesangon dan taklim. Nah, ini. Cuma tidak diekspos. Nah, ini tidak diekspos. Ini yang eh, apa namanya yang saya ketahui dari apa yang terjadi di Timur Tengah. Ya, oleh karena itu eh, ini merupakan pertanyaan yang bagus sekali ya jadi dengan pertanyaan ini anda bisa menyambung lidah ya bahwa negeri Saudi ya itu dan sebagian sana itu sudah merasakan dulu ya apa eh, keluarnya orang-orang Suria yang eh, apa namanya mengungsi mereka tampung. Anda bahkan ada foto-fotonya dan seterusnya. Ya. Dan banyak sekali bantuan-bantuan dari negeri Saudi itu tidak diekspos. Seperti bantuan ke tsunami, bantuan ke berbagai negeri tidak diekspos. Cuma ketika yang bantu adalah orang-orang eh, Eropa, Amerika diekspos besar-besaran. Ini yang agak timpang. Oleh karena itu, uh, Anda minta tolong kepada antum ketika ada informasi seperti ini ya kita imbangi dengan informasi yang sesungguhnya ada di sana ya, supaya informasinya imbang karena apa karena media-media sengaja membesarkan membesar-besarkan eh, orang-orang uh, orang -orang Eropa yang bantu Suriah sekarang ya ya itu ada tanda kutipnya di belakangnya untuk serang juga negeri-negeri Islam gitu Ya, lihat Eropa yang bantu, negeri-negeri Islam nggak bantu dan seterusnya. Akhirnya apa? Kaum muslimin semakin benci sama negeri Saudi. Apalagi sekarang Saudi lagi di sholat besar-besaran. Ya, di sholat besar-besaran. Apalagi kasus itu yang jatuh ya. Uh, ya, itu semakin dihabisi. Ya. Jadi ini kita harus apa namanya sampaikan dan e, antum pun bantu untuk sampaikan yang seadanya seperti itu. Wallahu a'lam Baik. Ini yang bisa saya jawab. Jika korban, satu hewan kurban ternak atas nama satu orang atau untuk satu keluarga, Iya. Boleh untuk satu keluarga. Boleh untuk satu keluarga. Rasulullah SAW pernah berkorban dengan dua korban, satu untuk dirinya dan satu keluarga, satu untuk umat. Ya, nah, ini. Jadi kalau diantara kita mau berkorban, bapaknya misalkan, maka boleh mengatasnamakan untuk satu keluarga. Dan ini sunnahnya. ini yang sunnahnya seperti ini. Ya, Kemudian siapa yang harus melakukan adab-adab kurban yang mau kurbannya? Dalam hadis yang sahih Rasulullah bersabda, "Idza ra'aitum hilala dzil hijjah wa arada ahadukum an yudahi falyumsik an azfarihi eh an sya'rihi wa azfarihi." Apabila kalian melihat hilal dzil hijjah, masuk bulan dzil hijjah. Kemudian salah satu di antara kalian ingin berkorban, maka hendaknya menahan dirinya dari memotong rambutnya dan memotong kukunya. Ini banyak yang tidak dipahami. Pertama, banyak pertanyaan yang mena men apakah istri dan anak-anaknya juga ikut menahan? Tidak. Yang menahan diri adalah siapa? Yang mau berkorbannya saja. Kemudian, kalau ada orang yang ternyata dia cabut rambut, dia gunting kumis, dia gunting kuku, apakah korbannya sah atau tidak? Jawabannya adalah tetap sah. Ya, karena ada sebagian orang mengatakan kalau menggunting rambut dan menggunting kukunya korbannya tidak sah, nanti sudah batal korbannya. Ini nggak benar. Ya, ini yang harus kita uh, perhatikan. Kemudian yang perlu kita perhatikan, kita harus tahu ketika kita mau korban kambing itu dua tahun. Kalau domba boleh satu tahun. Ya, kalau domba satu tahun, kambing dua tahun. Ustaz, anak pernah berniat berkorban. Ternyata pada hari H uangnya tidak cukup. Apakah anak harus e, berhutang e, untuk berkorban? atau anak harus puasa untuk membatalkan janji anak. Kalau masih di dalam hati, masih dalam hati, bukan nazar, tidak ada kafarat. Tapi kalau misalkan antum misalkan berkata begini, saya kalau lulus ujian atau saya dapat rezeki atau saya dapat atau saya sehat, saya nazar, saya berkorban tahun ini. Ya, ternyata nggak bisa kurban, maka bayar kafarat. Ya, kafaratnya apa? memerdekakan budak. Kalau nggak bisa memberikan makan apa? sepuluh orang ya atau memberi pakaian sepuluh orang. Kalau nggak sanggup puasa tiga hari berturut-turut. Ini kafaratnya. Tapi kalau masih dalam hati, aduh saya mau berniat berkorban ya, masih dalam hati ini nggak masuk ke dalam nazar. Jadi kalau misalkan tidak cukup uangnya, maka tidak wajib untuk ber, berkurban. Apakah masuk kerja? Apa yang dimaksud dengan riswah? Riswah adalah menyuap. Riswah adalah apa? menyuap. Apakah masuk kerja misalnya dengan cara melalui orang dalam atau kenalan dengan cara membayar dengan nominal tertentu itu termasuk islah Iya. Justru ini yang namanya menyuap. Ini yang namanya menyuap ini ini. Ya. Bagaimana jika sudah terlanjur masuk ke dalamnya? Apa hukumnya? Apakah bisa menjauhkan cinta Allah? Kalau sudah terlanjur istighfar, minta tobat, ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobatan nasuha, kemudian tidak eh, melakukannya lagi pada yang lainnya ya kemudian apakah bisa menjauhkan cinta Allah? Tentunya apabila taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, taubatnya akan diterima oleh Allah kalau sebenar-benarnya dan e, tidak mempengaruhi cinta Allah ke depannya. Kalau betul-betul taubatnya. Ustaz, bagaimana hukumnya jika seorang wanita menikah tanpa diwalikan dengan bapak kandungnya karena alasannya bisa tidak syar'i dan hak perwaliannya itu diberikan pada orang lain, apakah pernikahannya sah? Perlu dilihat. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, "Ayyuhamra'atin nakahat bi ghairi waliha fanikahuha batilun fanikahuha batilun fanikahuha batil kata Rasul wanita mana saja yang menikah tanpa izin dari walinya kata Rasul nikahnya batil nikahnya batil nikahnya batil wali itu siapa wali itu bapaknya ya kalau nggak ada bapaknya kakeknya kalau nggak ada paman pamannya ya dan ketika bapaknya ada, tidak boleh dipindahkan kepada orang lain tanpa izin bapaknya. Nikahnya sah tidak? Nikahnya tidak sah. Dengan dasar hadis tadi. Rasul yang mulia Wasallam bersabda, "Ayyumam ra'atin nakahat bi ghairi idzni panikah fanikahuha batil." Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya, nikahnya batil, batil dan batil kata Rasulullah SAW. Apalagi alasannya kok cuma dengan alasan karena mungkin karena nanti nggak syari. Nggak syari bagaimana? Misalkan banyak hal-hal yang misalkan tidak dipisah, nggak ada hubungannya. Lain hubungannya kan? Nikah syaratnya ada wali. Ketika tidak ada wali, nikahnya apa? Batil tidak sah. Oleh karena itu untuk ikhwan dan akhwat, ya, untuk masalah ini harus perhatikan. Ya, Jangan ikut-ikutan seperti sebagian kelompok yang sesat sembalan. Sebuah jamaah tertentu ya. Kemudian jamaah tersebut mengkafirkan orang-orang di luar jamaahnya kemudian menikahkan eh, putri-putri uh, yang di situ yang ikut ngaji dengan kelompoknya sendiri tanpa diketahui oleh orang tuanya ini nikahnya tidak sah nikahnya tidak sah dengan dasar tadi hadis Rasulullah SAW ayu mamra'atin nakahat bi ghairi idzni waliha fanikahu batil ya siapapun yang wanitanya kalau menikah tanpa izin walinya nikahnya batil Rasul kata nikahnya batil batil dan batil ini pendapat yang terkuat dari jumhur dari pendapat jumhur ulama Pak Ustadz saya suka sama ikhwan berarti akhwat nih ya? <laughs> iya. dia soleh e, jika saya dekat-dekat melihat dia hati saya terasa nyaman dan teduh ya salam ya. kayak baca Quran eh? <laughs> kayak majelis ilmu iya Pertanyaan saya apakah boleh di saat saya berdoa saya selalu menyebut namanya? Ya. Ini mau makan ingat dia, mau tidur ingat dia. Saya eh, ya apa ini, ya, saya, eh, saya minta doa berjodoh dengan dia Pak Ustadz. Ya. Sebenarnya sah-sah saja ya berdoa sama Allah minta ya Allah jodohkan saya dengan bulan ya itu sah-sah saja tetapi lebih baik kita serahkan sama Allah doanya secara umum ya secara umum karena apa karena kita tidak tahu mana yang terbaik buat kita mana yang terbaik buat kita sah kita berdoa ya Allah nikahkan saya dengan Mas Zaid ya <laughs> Mas Zaid ada Mas Zaid sini <laughs> ya enggak apa-apa ya. Tapi semua tetap diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat ya, doa tadi kan doa itu kata Rasul, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin." Ya kan? Tidaklah seorang muslim yang berdoa kepada Allah dengan sebuah doa melainkan mendapatkan satu dari tiga hal. Pertama, bisa jadi dikabulkan. Sah saja kita berdoa, kalau dikabulkan, alhamdulillah. Bisa jadi disimpan ah, sebagai apa? ah, eh, pahala di akhirat kelak. Bisa jadi dipalingkan dari keburukan. Banyak orang yang berdoa, ya Allah, ikhwan ya, ya Allah nikahkan saya dengan fulanah. Ya. Kemudian nggak jadi, Allah sedih minta ampun. Ya, sedih kok nggak, kok nggak dikabulkan sama Allah ya, kan gitu. Tapi subhanallah, lama kelamaan 10 tahun kemudian dia bilang apa? Alhamdulillah ya Allah, saya nggak nikah sama dia. Ternyata apa? Ternyata dia nggak istiqomah kan gitu. Ternyata dia suka maling ya Allah. <laughs> Gitu, ya. Suaminya jadi nggak taat sama agama ya Allah kan gitu. Kalau saya jadi suaminya juga saya mungkin jadi seperti itu. Jadi apa? Alhamdulillah kan gitu. Nah ini. Jadi yang terbaik pilihan Allah. Yang terbaik itu pilihan Allah. Allah palingkan dari sesuatu keburukan bisa jadi. Kayaknya. Itu enggak apa-apa berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang bertanya Allah mudahkan dan Allah persegerakan menikah dengan yang terbaik. Amin ya. Baik, Allah alam Bangkali ini saja yang bisa kita bahas ya. Saya minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dan juga saya minta maaf kalau ada jawaban-jawaban dari pertanyaan yang tidak memuaskan dan jauh dari memuaskan. Ini yang bisa kita usahakan dari tolabul ilmi dan terus belajar ya. Dengannya kita mengharap keriduan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. kita minta kepada Allah agar amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن سيئات أعمالنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأشهد أن لا إله إلا الله